bisa berwajah untuk kembali kita mengkaji kitab Awai Tolab Lisey Abdul Salam bin Barjas bin Nasir Ali Abdul Karim Rahimahul Ta'ala dan kita masih membaca <clears throat> tambahan dari kitab ini yaitu karangannya Asyai Al-Albani Rahimahul Ta'ala yang berisi nasihat-nasihat dari beliau. Yang beliau tulis Najrul min ada adabil mu'alimin wal muta'alimin. 6. Bukan karangnya saya Albani ya. 6. Karangnya Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah taala. Alahu. Nah, agak sedikit ngantuk tadi. Barakallahu fikum. Nah, kita sampai kalamnya beliau. Qala rahimullah basul ilmi yaitu menyebarkan ilmu. Wa min adabil alimi wal muta'allimi anushu wa bathul ulumi an-nafi'ati bihasbil imkani. Termasuk adab seorang guru dan juga seorang murid adalah menasihati dan juga menyebarkan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan <clears throat> kemampuan kadar keilmuannya yang memungkinkan bagi dirinya. Hatta lau tu'alimu Hatta lau tu'alamul insan mas'alatan wahidah. Walaupun seseorang dia hanya mempelajari satu masalah ilmu saja. Summa basaha karena min barokati ilmihi. Kemudian dia berusaha untuk menyampaikan ilmu tersebut, maka ini termasuk dari barokah ilmu yang ada pada dirinya. Waliana tamaratil ilmi ayahudahun nasu in angka dan termasuk diantara buah dari ilmu yang ada pada seseorang yang ada pada dirimu yaitu orang lain dia bisa mengambil ilmu ilmu tersebut dari dirimu faman sahabi ilmihi mata ilmuhu bimotihi dan barang siapa dia itu kikir <clears throat> pelit dengan ilmunya maka ilmunya akan mati dengan kematiannya warubama nasiyahu wawahayun dan kadang dia melupakan ilmu tersebut dalam keadaan dia masih hidup. Kama ana man basa ilmahu kana hayatan tsaniyah. Sebagaimana seorang yang dia menyebarkan ilmunya seakan-akan dia hidup dua kali. Walaupun dia telah meninggal. Wa lima alimahu. Dan juga itu akan menjaga apa yang telah dia ketahui. Wa jazahullahu min jinsi amalihi. Dan suka Allah Subhanahu wa taala akan balasnya sesuai dengan jenis amalannya. Nah, ini termasuk adab dan juga bahkan kewajiban bagi seorang alim wal muta'alim mereka orang-orang <clears throat> yang bergelut dengan ilmu yang telah mempelajari musyari, ilmu agama, maka dia harus menyebarkannya, mendakwahkannya, menyampaikannya. Bihasbi imkan sesuai dengan kemampuannya. Bikotri <clears throat> ilmihi sesuai dengan kadar keilmuannya. Walau masalatan wahidah, walaupun hanya satu masalah saja. Satu bab ilmu saja. Satu ilmu yang telah dia pelajari kemudian dia sampaikan pada orang lain. Ini adalah termasuk barokah dari ilmu yang ada pada dirinya. Bahkan dengan menyampaikan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan kokoh berada pada dirinya dan sebagai upaya untuk dia memurojah ilmu tersebut agar ilmu tersebut tidak hilang dari dirinya ilmu yang telah dia pelajari itu akan terjaga. Nah, ini adalah yang sering dinasihatkan oleh para ulama yaitu untuk bersemangat dalam menyampaikan ilmu biqadri istita'ah biqadri ilmi sesuai dengan kadar keilmuannya sesuai dengan kadar ilmu yang ada pada dirinya nah <clears throat> barakallahu fikum Tumakulah qala rahimahullah takliful Ini nasihat yang selanjutnya. Yaitu menyatukan hati-hati kaum kaum muslimin, hati-hati para talabatul ilm, para pencari ilmu. Wa min ahami mayata'ayyanu ala ahli ilmi mu'allimina au muta'allimin asa'yu fi jam'i kalimatihim. Dan termasuk perkara yang penting yang membantu bagi para talabatul ilm baik dia seorang pengajar atau dia seorang murid yaitu untuk berusaha dalam menyatukan kalimat mereka wa ta'liful qulub ala dalik dan juga menyatukan hati-hati mereka pada kalimat tersebut Wahasmu hasmu syari wal adawati wal ba'dhi bainahum dan juga <clears throat> mencegah sebab-sebab kejelekan dan permusuhan dan hal-hal yang menimbulkan kebencian di antara mereka. Waj'alu hadzal amra nasbu ayunihim dan tidaklah mereka menjadikan perkara ini sebagai perhatian mata-mata mereka. Wa auna lahu bikuli tariqin dan dalah dia menempuh untuk menyatukan kalimat tersebut dan menyatukan hati-hati mereka itu dengan segala cara daya dan upaya. Li'anal matluba wahidun. Dikenakan tujuannya itu adalah satu. Wal qasdu wahid. Dan juga maksudnya itu juga satu wal maslahah mustarikah dan kemaslahatan itu adalah untuk semua orang. Hayhakiku hadal amru mahabbati kulli mangkana min ahli ilmi. Dan daklah mereka mewujudkan perkara ini dengan mencintai setiap orang dari kalangan ahlul ilm. Waman lau qadamun fihi fistigoli au naf'in dan juga orang-orang yang terdepan di kalangan ahlul ilm dan yang mereka sibuk dengan ilmu dan juga orang-orang yang senantiasa memberi kemanfaatan dengan ilmunya yaitu dari kalangan para ulama walayat'unal a'rad adharah tamlikuhum wa tamna'uhum tamlikahum wa tamna'ahum min hadzal maksud al-jalil dan jangan membiarkan kepentingan-kepentingan yang membahayakan itu menguasai dan juga menghalangi mereka dari maksud yang mulia tersebut. Fayuhibu ba'duhum ba'dho Dan darah mereka untuk saling mencintai satu dengan yang lain. Wayadibu ba'duhum an ba'd dan juga memotivasi satu dengan yang lainnya untuk saling cinta mencintai yubadiluna anasihah liman ra'auhu munharifan anil akhor dan juga memberikan nasihat bagi mereka orang-orang yang ketika dia melihat saudaranya itu menyimpang dari yang lain <clears throat> wa yufarrih nuna ala anna niza bil umuril juz'iyah alati tan'u ila dhatil mahabbah wal intilah la tuqaddamu alal umuril kuliah ala fiha ya jamul kalimah dan dalah dia memberikan petunjuk, memberikan bimbingan ketika terjadi perselisihan dalam perkara-perkara yang bukan prinsip, perkara-perkara yang cabang, bukan masalah-masalah yang pokok, yang menyeret kepada perkara-perkara yang mendukung untuk saling mencintai. Dan saling bersatu. Artinya menyeret pada perpecahan, pada pertikaian, pada pertengkaran, pada perselisihan. Maka tidak boleh dia mendulukan perkara-perkara yang pokok tersebut yang di dalamnya adalah kalimat persatuan. Nah, maksudnya yaitu untuk jangan sampai memunculkan fitnah, perselisihan, pertikaian, pertengkaran, perbedaan, bahkan sampai tahap perpecahan. Wallahu mustahan. Segera tutup celah ketika ada hal-hal yang menyeret pada perkara-perkara tersebut segera damaikan Kalau ada saudaranya yang dia mulai membuat perpecahan. Segera islah ketika terjadi perselisihan yang akan memicu pada pertikaian yang lebih besar yang akan mencerbaikan para tolabatul ilm, persatuan mereka, dan juga akan <clears throat> memicu kepada perpecahan bahkan bisa sampai kalangan para mustafidin para satida bahkan bisa memicu pertikaian di kalangan para ulama wallahu musta'an Nah, yang seperti itu segera tutup dengan segera. Wala ada al ilmi minal awami wa ghairihim. Dan jangan membiarkan musuh-musuh ilmu dari karangan orang awam dan juga yang lainnya. Yatamakanuna min ifsadi dzata bainahum wa tafriqalimatihim dan juga dari hal-hal yang merusak hubungan di antara mereka dan juga memecah belah kalimat mereka untuk bersatu itu. Nah, itu intinya. enam kalau dia ada di kalangan saudara kita mulai bikin ulah, bikin fitnah, dengan hal-hal yang menyeru atau memicu dalam perpecahan untuk segera diselesaikan, untuk segera dinasihati, untuk segera diperbaiki, untuk disatukan kalimatnya. Jangan sampai memicu perpecahan yang lebih besar dan pertikaian yang lebih besar. 6. Barakallahu fikum. Dan ini akan menjadikan musuh-musuh alusunnah para talafatul ilm, para ahlul ilm, para salafiyin, itu mereka akan bergembira dengan perpecahan dan pertikaian yang terjadi pada kalangan ahlus sunnah, kalangan salafiyin. Wallahu musta'an wa alaihi rahimahullah dan Beliau melanjutkan faedah yang selanjutnya min fawaidi itilaf. Nasihat selanjutnya. Dan kayaknya ini nasihat yang terakhir. Nah. Dan di antara faedah untuk saling bersatu. Faina fitahkiki hadal maksud al-jalil wal qiyami bihi minal manafi'i mal yang udah wala yahso. Maka sungguhnya untuk mewujudkan maksud yang mulia ini dan menaikannya tentunya di sana ada manfaat-manfaat yang tidak terbilang dan tidak terhitung kemanfaatannya atau banyaknya. Walau lam yakun fihi illa an hadha huwa dinul ladhi hasa alai syari'u fi kulli tariqin. Walaupun manfaatan untuk menyatukan kalimat ini hanya ini saja yaitu bahwanya syariat agama Islam ini adalah memotivasi dari membuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan segala cara dan upaya yaitu untuk bersatu mayal zimul qiyamu bi ahluhu. Dan perkara ini adalah bukan perkara yang paling besar yang harus ditunaikan oleh orang-orang orang-orangnya yaitu kaum kaum muslimin oleh ahlinya Wa nahu min adamil adillah ala ikhlasi wa tathiyati dini huma ruhuddin. Dan bahasanya itu termasuk perkara yang terbesar untuk ikhlas dan juga untuk berkorban yaitu dengan keikhlasan dan pengorbanan tersebut itu adalah merupakan rohnya agama ini. Wakat Buddha irotihi dan ini adalah merupakan poros pondasi dari agama Islam ini. Wa anna bihadal amro yatasiful abdu ayakuna min ahlil ilmi Dan bahwasanya sesungguhnya dengan perkara ini seorang itu akan disifati dia termasuk ahlul ilm. Aladinahum ahluhu aladina waroda fil kitab wa sunnah min madhihim wa thana'i alaihim mal la hadal mudu hadal mudi lidikrihi Dan mereka itu itu adalah ahlinya yaitu telah warid dalam kitab Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasul SAW dari hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu pujian dan sanjungan untuk mereka yang tidak cukup untuk disampaikan dalam tema kali ini. Nah, yaitu pujian untuk alul ilm yang mereka untuk senantiasa ikhlas dan mengorbankan segala apa yang mereka miliki dan untuk menjaga persatuan di antara pola terdapatul ilm di kalangan ahlus sunnah. Wa minta firil min takfiril ilm. Dan dalamnya juga yaitu untuk banyak ilmu. Wa tausi'atil usuli ilahi Dan memperluas sarana untuk sampai kepadanya wa tanawu'i turukihi ma huwa dhahir. Dan juga berbanyak jalan-jalannya. Dan ini adalah kenyataannya yang tampak. Fa inna ahlal ilmi idza kana tariqatuhum wahidah tumkinu ayata'allama ba'duhum min ba'd. Karena sungguhnya alul ilm jika jalannya satu, maka mungkinkan bagi mereka untuk belajar satu dengan yang lain. Nah, tetapi kalau terjadi perpecahan di kalangan mereka, maka bagaimana mungkin satu dengan lainnya akan mengambil ilmu, akan memberikan faedah ilmu. Wana yu'alima ba'duhum ba'dho. Wa alima ba'duhum ba'dho. Dan juga akan bisa mengajari satu dengan yang lainnya. Wa idza kana kullu taifatin minhum muzawiyatan 'anil akhra munharifatan anha in qata'atil faidah. Dan jika setiap kelompok dari mereka itu jauh satu dengan yang lain juga menyimpang darinya maka akan terputus faedah ilmu antara satu dengan yang lain tidak bisa mengambil ilmu satu dengan yang lainnya wahalla mahalah dibtuha dan kemudian akan menghentikan tempatnya itu dengan kebalikannya min husulil ba'dha wa ta'asub, wa taftis min kulli huma an uyubi taifatil ukhra wa qalatiha yaitu akan terjadi kebencian kemudian ta'asub, fanatik oleh guru-gurunya Konatif dengan pondoknya. Konatif dengan pendapatnya dan seterusnya. Ini kalau tidak bersatu kalimat mereka terjadi perselisihan di antara mereka. Pasti akan terjadi atau asub. Dan juga akan mencari-cari dari setiap kelompok yang ada pada mereka itu kesalahan-kesalahan mereka satu dengan yang lain. Watawasulu bihilil kodah. Bahkan akan mendorong mereka untuk saling mengkritik. Saling mencarah satu dengan yang lain. Saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Wa kulun hadza munafin lidin wal aqli. Dan ya perkara ini itu meniadakan agama dan juga akal. Seakan-akan hilang agamanya dan akal mereka. Nah, seakan hilang atau lupa mereka bahwa mereka adalah para talabatul ilm. Naam. Walima alaihi salafus soleh. Dan juga akan hilang apa yang ada pada salafus soleh. Mereka telah lupa <clears throat> dengan nasihat para salafus soleh haitsu yadhunnuhu al jahil minadin sehingga sampai-sampai orang yang bodoh itu menyangka itu termasuk dari agama Allah musta'an dan ini yang wakil yang terjadi kalau sampai terjadi perselisihan di kalangan para talabatul ilm tidak bersatu kalimat mereka maka kemudian akan terjadi hal-hal tersebut timbul kebencian akan mencari-cari kesalahan mencari-cari kekurangan mencari-cari keterpinciran kemudian akan muncul tatasub fanatik dan juga akan saling menjarah satu dengan yang lain sehingga yang ada hanya persengketaan, saling adu hujah. Ingin memenangkan hujah yang ada pada diri mereka masing-masing. Sehingga seakan-akan telah hilang ilmu yang ada pada mereka, telah hilang agama yang ada pada mereka, telah hilang akal-akal mereka. Nah. Allah musta'an. Dan mereka lupa kalau mereka itu adalah para talabatul ilm. Sehingga di sini saya mengatakan sampai-sampai orang yang bodoh, orang yang awam itu menyangka bahwa itu adalah sebuah agama. Nah, Allah musta'an. Fal muwafaq tajiduhu nasihan lillahi bitauhidih. Maka orang yang muafak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapati dirinya itu adalah seorang yang menasihati untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidnya dengan mentauhidkannya wal qiyami bi ubudiyatihi dhahiran wa batinan dan juga menegakkan peribadatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya memunikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batinnya bi ikhlasin wa ihtisabin dengan mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga mohon mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala wa latihan bihasbi wasaihi dan juga menggunakan sesuai dengan kelapangan dirinya wa nasihan li kitabillahi bil imani bimastamala alaihi dan juga dia menjadikan dirinya nasihat untuk kitabullah dengan iman dan apa-apa yang mencakup atasnya wal ikbali ala taalimihi dan juga menghadapkan dirinya untuk mempelajarinya wa ta'allumi ma yata'allaqu bi wa yatafarru anhu min ulumi syariah dan juga dia <clears throat> belajar dengan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan Kaimanan dan juga cabang-cabangnya. Dari ilmu-ilmu syariat. Dari berbagai macam disiplin ilmu syariat agama Islam ini. Wa nasihan li Rasulih sallallahu alaihi wasallam bil imani bi kulli ma ja'a bi min usuliddin wa furu'ihi. Dan juga dia memberikan sebagai orang yang memberikan nasihat untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iman dengan setiap apa yang datang dari Rasulullah SAW dari pokok-pokok agama Islam ini dan juga cabang-cabangnya wa taqdimi mahabbatihi ala kulli mahabbatin ba'da mahabbatillah dan dia mendahulukan cintaan kepada Rasulullah SAW di atas segala cintaan setelah cintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu memposisikan cinta kepada Rasulullah SAW setelah cinta kepada Allah baru cinta kepada makhluknya yang lain wa tahqiqu mutaba'atihi bisaraidin adhahirah wal batinah dan dia kemudian wujudkan untuk itiba mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara syariat agama Islam ini secara zahir maupun batin. Yang zahir maupun yang batin. Wa nasihan li muslimin min ulatihim wa ulamaihim wa ru'asaihim fi mahabbatil khair lahum dan juga dia sebagai orang yang menasihati untuk imam-imam kaum muslimin dari kalangan pemerintah mereka juga ulama-ulama mereka dan pemimpin-pemimpin mereka dan mencintai kebaikan untuk mereka wasa'yu fi anihim ya'fi i'anatihim ala qawlan alaihi qawlan wa fi'lan wahbati isma'i ra'iyah ala ta'atihim dan juga berusaha untuk membantu mereka membantu para ulawatul umur para pemerintah juga para ulama juga pemimpin mereka ya, secara lisan maupun secara perbuatan dan juga mencintai bersatunya rakyat dalam mentaati mereka yaitu mentaati ulatul umur orang pemerintah para ulama dan juga pemimpinnya wadabi muhlatihim adoroh dan tidak menyelisih mereka pada perkara-perkara yang membahayakan. Wa nasihan li'amadil muslimin dan juga memberikan nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Yuhibbulahum lahum ma yuhibbul nafsihi. Mencintai untuk mereka pada perkara-perkara yang dia mencintai untuk dirinya sendiri. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi dan juga dia membenci untuk mereka perkara-perkara yang dia benci untuk dirinya sendiri wa afi fi isali naf'i ilaihim bikuli mumkinin dan juga dia berusaha untuk menyampaikan kemanfaatan-kemanfaatan kepada mereka dengan setiap perkara yang mungkin untuk dia sampaikan wa dohiru dhahiruhu dhahiruhu batinahu dan juga dohirnya itu sesuai dengan batinnya Wakwaluhu af'aluhu dan juga ucapannya sesuai dengan perbuatannya Wiatu yad'u ila hadzal aslil azimi mustaqim dan juga mengajak kepada prinsip-prinsip yang agung ini dan juga mengajak kepada jalan yang lurus kepada hidayah wa nas'aluhu ta'ala ayar hubbahu wa hubba ma maka kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita rezeki kecintaannya dan kecintaan orang-orang yang mencintainya. Wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbihi dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada kecintaannya. Wa yahib lana milladun rahmatan innahu wal wahab dan berikan anugerah kepada kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari sisinya rahmatnya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha pemberi anugerah wa sallallahu ala muhammadin Wassalam dan salawat atas salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi Rabbil Alamin selesai kita dari kitab ini Masya Allah ya tak terasa berapa tahun nah ada dua tahun tiga tahun nah Barakulahikum khairan insya Allah ya sebulan sekali pelan-pelan Binilah ta'ala kita menyelesaikan dari kitab ini Nah, persen yang masih nyantol di otak artinya? Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini kitab berisikan nasihat yang sangat beragam untuk para tolafatul ilm yaitu perkara-perkara yang menghalangi seorang tolabul ilm seorang tolabul ilmi untuk dia mendapatkan ilmu yang dia cari Nah, kita merujuk sebentar untuk sekedar mengingatkan ya. Nah, dari judulnya awal ikut tolak penghalang penghalang baik rata talabul ilm untuk mendapatkan ilmu yang dia inginkan. Nah, apa penghalang yang pertama? Yang masih ingat harus diingat. Nah, karena ini adalah hal-hal yang mahal kita untuk mendapatkan ilmu. Sehingga jangan sampai kita terjerumus padanya. Kita hindari hal-hal tersebut sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang kita inginkan, ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Nah, apa? Ewa, nah barakallahu Itu adalah yang pertama kali yang sering ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dan yang dinasihati oleh para ulama ketika para telabatul ilm belajar nah entah di awal dia belajar di tengah dia belajar ketika dia belajar bahkan ketika selesai dari suatu pembelajaran entah di markis-markis ilmu pasti sering penasihat ini yaitu untuk ikhlasu lillahi ta'ala nah untuk ikhlas dalam mencari ilmu ini, dalam mencari ilmu ini mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga awal, hal yang pertama yaitu talabul ilmi li ghairi wajhillahi taala. Mencari ilmu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hindari hal-hal yang menghalang kita untuk ikhlas dalam mencari ilmu. Dan ini banyak. Ya? Banyak telah sebutkan di awal dulu hal-hal yang menghalangi kita untuk ikhlas dalam talabul ilm. Ingin dikatakan seorang alim. Ingin mendebat orang-orang yang bodoh. Ingin disebut ustadz. Kemudian bahkan ada yang niatnya untuk dunia wah nanti kalau saya jadi orang yang berilmu kan saya dibutuhkan ilmunya. Bisa ngajar sana, bisa ngajar sini. Banyak. Apa itu? Pondok-pondok atau sekolah-sekolah yang butuh dengan ilmu saya. Pasti gampang saya dapat duit. Nah, bisa jadi ada yang seperti itu. Nah, banyak ya Ya, Barakallahu fikum. Yang kalau sudah ilmu agama, ilmu syariat itu tujuannya seperti itu, maka itu sudah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua tarkul amal meninggalkan amalan. Sehingga yang dilakukan adalah kebalikannya untuk mengamalkan ilmu yang telah ia dapatkan. Ingat ya, yang pertama ikhlas, yang kedua mengamalkan ilmu. Berarti yang dihalangi apa? Yang dirari apa? Untuk dia jangan sampai tidak ikhlas dan jangan sampai dia meninggalkan amal dari ilmu yang telah dia pelajari. Kemudian yang ketiga, al-inbadu alal kutubi dunal ulama, yaitu menyadarkan pada kitab tanpa ulama, yaitu dia belajar tanpa guru, otodidak. Ini bisa bahaya. Bisa terjerumus dalam pemahaman yang salah. Dan ini banyak wakil terjadi. Merasa mampu dengan kecerdasannya. Wah saya cukup dengan baca kitab. Saya bisa bahasa Arab. Sudah mahir. Nah nggak perlu seorang guru. Nah dan ini bisa menyebabkan dia tergelincir dalam sebuah kesalahan, bisa terjerumus dalam sebuah kesesatan akhirnya dia tercengkang dari jalannya alul ilm. Kemudian yang keempat, ahlul ilmi adalah sogir. Dia mengambil ilmu dari kalangan orang-orang yang sogir. Itu sogir di sini dijelaskan dulu baik umur maupun ilmunya. Nah, sehingga ketika kita mengambil ilmu itu dalam kalangan ala kabir Nah, orang-orang yang sudah sepuh, para ulama-ulama yang sudah sepuh, sudah tua umurnya, sudah tua ilmunya, sudah banyak pengalamannya, sudah banyak makan garamnya. Nah, itu yang menyelamatkan. Kemudian yang kelima, ada mutadarut fil ilm. Tidak ada tahapan dalam mencari ilmu. Inginnya apa? langsung diambil semua ilmu agama ini. Ingin segera dia menjadi seorang yang alim, langsung faham, langsung jadi orang yang ilmunya mumpuni dan banyak dan ini adalah hal yang mustahil. Nah, tapi ilmu itu dengan tahapan demi tahapan dari satu ilmu ke ilmu yang selanjutnya, ke tahapan yang selanjutnya, dari bab satu ke bab selanjutnya, dan ini adalah yang dicontohkan oleh salaf soleh para ulama kita, para pendahulu kita, yaitu belajar dari yang paling dasar, kemudian bertahap ke selanjutnya, ke tahap selanjutnya sampai tingkat yang tinggi dan ini adalah dengan tahap demi tahap. Ini yang keenam yaitu al-ghurur wal ujub wal kibar. Ini yang akan menghancurkan yaitu tertipu dengan dirinya, merasa takjub dengan dirinya dan juga sombong dengan apa yang ada pada dirinya. Ini akan menghancurkan dirinya, paling menyadari untuk mendapatkan ilmu. Nah, sehingga untuk tawaduk fil ilm. tawaduk dengan ilmu. Jangan dia merasa ujub, jangan dia merasa sombong, jangan dia merasa tertipu dengan apa yang ada yang dia miliki. Ujub dengan ilmunya. Ujub kalau dia sudah bisa menguasai ini, menguasai itu dan seterusnya. Nah, hati-hati dari sifat ujub dan kibar. Kemudian yang selanjutnya yang ke tujuh, al-istijalu tamar, yaitu ingin segera mendapatkan hasil. Enam, yaitu tidak sabar. Ini juga akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan ilmu syariat agama Islam ini. Nah, Kemudian selanjutnya yang ke delapan Danul Himah. Rendah cita-citanya. Nah, dia tidak punya kemauan cita-cita yang tinggi. Nah, maka rendah cita-citanya loyo tidak punya gairah untuk belajar untuk haus akan ilmu. Maka ini juga mustahil dia akan berhasil dalam mendapatkan ilmu syar'i. Nah, tapi harus tumbuhkan rasa semangat, cita-cita yang tinggi untuk ditumbuhkan himahnya untuk ditumbuhkan kecintaannya dan hendaknya dia benar-benar sangat butuh dengan ilmu ingin selalu nambah ilmu ingin selalu haus akan ilmu ini yang akan menjadikan seorang itu dia berhasil untuk mendapatkan ilmu syar'i semakin bertambah ilmunya maka dia semakin apa merasa kurang merasa semakin bodoh merasa semakin butuh ilmu merasa masih banyak ilmu yang belum dia pelajari belum dia dapatkan nah yang kesembilan dan kesepuluh adalah atas wif watamani yaitu menunda-nunda amalan dan juga dia panjang angan-angan. Nah, ini juga termasuk penghalang bagi seorang batul ilm untuk bisa mendapatkan ilmunya. Nah, ini sepuluh hal, sepuluh perkara yang menghalangi seseorang itu untuk bisa mendapatkan ilmu yang dia inginkan. Sehingga kita masing-masing introspeksi, memperbaiki diri untuk terus mengoreksi tentang amal-amal kita, tentang niatan kita, hal-hal yang selama ini mungkin kita lalai, mungkin kita kurang, atau mungkin kita lupa atau kita mungkin salah lagi kita marah kita perbaiki kita introspeksi untuk terus mengoreksi niatan kita mengoreksi amaliah kita agar kita berhasil untuk bisa mendapatkan ilmu yang ingin kita cari yaitu kita dipahamkan ilmu agama Islam ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas Muhammad Alaihi Wasallam itu anullah alaihim ajmain. Nah, itu harapan kita. Nah, Insya Allah kita akan kembali mengkaji kitab yang lain ya. Nah, ini anak belum dapat kitabnya ya. masih ada waktu. Mungkin kalau bulan depan anak nggak bisa karena liburan, bulan anak mudik Magelang ya, Jawa Tengah. Sehingga Jumat pertama ya, itu nggak bisa ngisi. Itu pas masih masa-masa liburan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin asal waktu dua bulan nanti insya Allah kita umumkan ya untuk kita apa yang akan kita kaji selanjutnya. Wallahu musta'an. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafizakumullah.